Yang pertama eh, bahwa lafat-lafat muqaddimah khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk seperti yang tadi saya sampaikan dengan dimulai tiga ayat dan kemudian dikata diselangsungkan oleh Rasulullah fa hadithi kitab Allah dan seterusnya itu lebih tekanannya dalam khutbah maupun ceramah. Kalau untuk tulisan terjadi perbedaan di antara para ulama, ada yang selalu menekankan, makanya Anda temukan sekarang buku-buku yang kemudian lebih membawakan bentuk riwayat itu secara utuh. Tetapi itu tidak apa ini tidak merupakan satu keharusan. Ya, tidak merupakan satu yang ditekankan. Nah, namun juga kalau seandainya uh, <clears throat> menulis itu juga akan lebih bagus karena berarti ikuti apa sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menekankan itu lebih kaitannya dengan masalah khutbah dan ceramah, bukan kaitannya dengan apa masalah tulisan. Karena itu surat-surat Rasulullah ataupun apa eh, tulisan-tulisan uh, Rasulullah tidak dimulai dengan tiga ayat maupun mukadimah itu lebih banyak dalam ceramah-ceramah beliau. Kemudian yang kedua, eh, kita sekarang berada di posisi yang sangat riskan di mana banyak sekali uh, munculnya aliran-aliran sesat sehingga kemudian terpaksa Majelis Ulama Indonesia itu membuat apa 10 kriteria aliran sesat. Tapi sayang tidak ada kriteria aliran kufur. Ya, karena kalau sudah mengaku nabi bukan aliran sesat lagi, dia aliran kufur. Nah, ini termasuk satu titik kelemahan karena memang mereka banyak yang kemudian berhati-hati untuk tidak mengatakan kufur terhadap sesuatu amalan yang memang kufur Padahal secara syar'i yang kufur dikatakan kufur, yang kafir dikatakan kafir. Nanti dalam hal ini kita akan membahas tema kita yang akan kaitannya dengan itu juga. Ya, jadi pengkafiran terhadap sesuatu yang kafir sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah syar'i. Ya, itulah syar'i. Hanya akan terjadi perbedaan ketika kemudian menetapkan seseorang yang berarti itu namanya ta'yin. Untuk menetapkan seorang kafir atau tidak kafir tidak boleh sembarangan. Harus didasarkan kepada ilmu dilakukan oleh orang-orang berilmu setelah melakukan salah satu upaya terus-menerus untuk menggali sampai ketahuan betul bahwa itu adalah ada kesengajaan, bahwa itu adalah sesuatu yang memang tidak ada paksaan dan tidak ada kebodohan dan seterusnya. Jadi sekalian karena itu eh, dapat informasi terakhir itu orang yang ngaku nabi itu kan terakhir kita dengar bertobat. Tapi di kalangan lingkungannya mereka bilang ah itu cuman pura-pura saja, siasat saja. Nah, hal semacam ini kan menjadi satu masalah. Berarti mereka masih berjalan di atas garis keyakinannya itu. Makanya kalau ada ketegasan, tidak akan ada satu perilaku menyimpang ataupun berani untuk kemudian mengacak-acak agama ini. Sebab kalau kita kalau kita apa nih runtun dari posisi umat Islam ini, bahwa yang membawa kebenaran itu tidak banyak. Makanya Rasulullah menyatakan apa? Satakunu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq. Ya, yuqatiluna fi sabilillah. Anda akan temukan sekelompok kecil orang aja. Ta'ifah itu tidak banyak jumlahnya. Ya. Akan ada sekelompok orang yang akan membawa kebenaran. Mereka tampil dengan kebenaran meskipun tidak jarang kemudian mereka berperang dalam membela kebenaran itu. Nah, karena itu sekalian Eh, melihat kenyataan dari semua apa lingkup dari umat Islam ini, kita akan bisa membedakan mana kelompok-kelompok Islam yang benar, mana kelompok-kelompok Islam yang mengandung kebenaran, tetapi juga masih banyak penyimpangan, mana kemudian kelompok-kelompok yang kategorinya sudah sesat sama sekali, karena memang mengklaim dirinya yang paling benar dan yang kelompok-kelompok itu adalah kufur keluar Islam, dan itu cukup banyak di masyarakat kita itu. Belum lagi kemudian yang memang jelas kufur keluar Islam, tapi mengatasnamakan Islam, kayak yang aku Nabi itu, kayak apa Ahmadiyah. Nah, dalam lingkup umat Islam ini cukup besar sekali. Jadi memang kalau melihat begitu, kewajiban kita dari dalam ini besar betul. Belum lagi kita bicara kaum munafikin. Belum lagi kita bicara kaum fasikin, ya, yang mereka itu kategorinya sama seperti orang Islam, sholat, puasa segala macam. Tapi perilakunya tidak seperti perilaku orang Islam dalam keyakinan keyakinan hatinya dan maupun berlaku-berlakunya nyatanya itu. Nah karena itu kesempatan ini untuk kemudian lebih mendalami tauhid dalam rangka untuk menjaga keutuhan diri kita, keluarga kita dari semua kemungkinan yang dapat menyesatkan seperti itu. Karenanya, ikhwan kalau fikum, kajian tauhid harus apa ini terus antum dalami dan itu tidak ada habisnya karena memang apa eh, apa lingkupnya sangat luas sekali mulai dari masa Rasulullah sampai pada generasi salafus soleh sampai kepada masa-masa berikutnya sampai masa sekarang. Sehingga dengan itu akan mendapat satu gambaran yang utuh bagaimana hakikat tauhid itu sebenarnya dan kemudian bagaimana mempraktekkan tauhid itu secara secara benar. Ada Ya, mari silakan. Ya. Nah, karenanya barakallahu fikum ikhwani di beberapa daerah itu ditemukan satu daerah ada 20 aliran sesat. Ya. Seperti di Padang kemarin itu ada berita sampai 20 aliran sesat sana. Di wilayah kita pun begitu. Ya, akan kita temukan banyak seperti itu. Seperti kelompok Wahidiyah itu, itu sekarang udah pecah-pecah lagi, ya. Dan mereka adalah kelompok kategori kelompok apa sufi yang menggunakan tarekat Wahidiyah itu. Kemudian kelompok-kelompok lain yang yang memang apa ini eh, sekarang sedang berkembang, terutama yang paling mengkhawatirkan ini adalah Syiah. Saya kemarin ditelepon oleh uh, kawan yang Eh, cukup berperanan di daerah Kalimantan Timur, itu perkembangan Syiah di sana luar biasa. Laporan dari dai kita yang baru pulang dari Balikpapan menyebutkan di Balikpapan saja sudah ada perumahan orang-orang Syiah. Kemudian di apa ini balik, uh, di Samarinda itu kelihat Syiah itu sudah begitu menonjol, ya. Bahkan kemudian ulama-ulama setempat sudah terpengaruh menganggap bahwa ini adalah madhab ahlul bait. Mengikut siapa? Ahlul ahlul bait minggu depan saya diundang ke sana untuk memberikan pelatihan-pelatihan ceramah-ceramah untuk menyadarkan mereka dari berbagai macam apa ini e, pengaruh-pengaruh diantaranya yang paling pokok adalah pengaruh Syiah ini. Karena kita melihat eh, bahwa rentannya masyarakat kita disebabnya disebabkan karena kurangnya pendalaman ilmu din ini sehingga menjadi berat kewajiban kita yang mengerti kebenaran ini untuk terus berkembang, bergerak dan apa? e, menyampaikan kebenaran itu untuk supaya kebatilan bisa apa? Bisa tertangani. Allahu a'lam. Kita dengar azan dulu barakallahu fikum. Ya ikhwani barakallahu fikum. E, kita akan masuk pada bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adzabah dalam bahasa Arab itu artinya menyembelih Kemudian secara syar'i dimaksudkan adalah menyembelih binatang-binatang yang telah ditetapkan menurut syariat kehalalannya diantaranya adalah unta, kemudian apa? kambing, sapi, e, ayam dan yang lainnya yang jelas e, makanan-makanan apa daging-daging yang diharam dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian pada e, saat-saat tertentu kita akan nanti melihat ada amalan-amalan yang berkaitan dengan nusuk, berkaitan dengan masalah penyembelihan yang hanya kaitannya dengan onta, sapi dan kambing, tidak kategori ayam dan seterusnya. Nah, penyembelihan di sini sifatnya umum, seluruh binatang dihalalkan. Hanya kemudian dimaksudkan oleh orang yang menyembelih itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Eh, penyembelihan kepada selain Allah itu ada dua macam. Yang pertama sembelihan dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan seseorang atau kepada yang dipersembahkan kepadanya ya bisa dia nabi bisa dia malaikat bisa dia wali bisa dia apa dukun bisa dia seseorang yang dimaksudkan dengan menyembelih itu bukan karena Allah tetapi karena orang itu maka perilaku ini adalah kufur keluar dari Islam karena ini adalah musyrik akbar syirik akbar ya jika ada orang yang kemudian kedatangan seorang apa penguasa atau pejabat. Nah, untuk itu dia menyembelih di hadapannya pejabat itu sebagai pengagungan terhadap si pejabat itu. Orang yang melakukan ini adalah apa berarti melakukan syirik akbar. Ya, keluar dari Islam. Nah, ini sekaligus bantahan kepada kelompok Murji'ah yang menganggap bahwa syirik atau syirik atau kufur itu hanya sebatas keyakinan kalbu. Ini termasuk amalan yang bersifat apa? Perbuatan. Ya, nyata-nyata seseorang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimaksudkan dengan ta'zim sebagai satu apa? Pengagungan, suatu bentuk apa ini? E, takarrub apa? Untuk ibadah, ada nilai ibadah di dalam perilakunya itu. Ya, makanya Anda lihat eh, para dukun, para tukang seher para normal itu mereka jika ingin mendapatkan sesuatu ilmu yang dianggap oleh mereka bernilai tinggi, kemudian mujarab, maka biasanya mereka melakukan penyembelihan untuk syaitan. Di antaranya mereka yang kemudian ketika membangun rumah nyembelih apa? kerbau. Kemudian kerbonya itu di, dipersembahkan kepada jin yang yang apa? yang menjaga rumah itu. Maka ini adalah syirik keluar dari Islam. Begitu pula mereka yang ketika buka perusahaan atau buka pabrik, kemudian mereka nyembelih apa? Kerbau, kerbau atau sapi, kemudian itu dipersembahkan kepalanya kepada setan atau jin yang ada di tempat itu. Dan ini pernah terjadi dulu di Mekah. Makanya termasuk larangan ini disebabkan antaranya adalah adanya orang-orang yang melakukan seperti itu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang di banyak masyarakat-masyarakat kita yang itu kebanyakan karena pengaruh agama-agama lain, Hindu, Buddha dan seterusnya itu. Nah, karenanya ikhwani barakallahu fikum, ini adalah merupakan satu bentuk keyakinan yang keliru menyebabkan rusaknya amal seseorang. Allah katakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik kepada Allah, syirik akbar seperti itu, maka seluruh amalmu akan akan batal dan menjadi orang yang merugi, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Kemudian kedua, penyembelihan kepada terhadap binatang itu tidak dimaksud untuk selain Allah tetapi tidak dimaksudkan untuk apa? Untuk pengagungan. Tidak dimaksudkan untuk ibadah, tetapi dilakukan hanya untuk penghormatan saja. Ya, umpamanya ada seseorang kedatangan tamu. Dia nyembelih apa ini apa ayam ataupun dia nyembelih sapi atau dia nyembelih apa kambing untuk menghormati tamu itu. Tapi tidak nyebut nama Allah. Dia merupakan satu dosa. Ya, kata dosa tidak menyebabkan dua dia keluar dari dari Islam. Ya, karena dia keyakinannya bukan apa? Bukan untuk ibadah. Dia hanya sebatas apa? Menghormati si tamu itu. Hal seperti ini harus berbeda dengan yang pertama. Ya, makanya kalau kita kemudian kedatangan tamu, kita nyembelih ayam, kita baca Bismillah untuk menghormati tamu menjadi apa itu? Menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Karena memang kita dianjurkan untuk apa? Menghormati tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu-tamu malaikat tapi bermuka apa? Manusia. Dikira tamu biasa. Ya, dia potongkan sapi dan juga diberikan apa? Hanid. Hanid itu apa daging sapi yang dipanggang, barbecue gitu, disampaikan kepada si tamu-tamu itu. Tetapi tamunya nggak mau makan. Kemudian era anak Nabi Ibrahim, kok nggak mau makan? Ini sekaligus menunjukkan kalau tamu itu harus diberikan yang terbaik. Itu contoh dari Nabi Ibrahim. Tamu itu harus diberikan apa? Yang terbaik. Nah, apabila kemudian seseorang menghormati tamu dengan apa? Dengan memotong sapi, dengan memotong kambing, dengan memotong ontar seterusnya, maka itu tidak kategori apa ini syirik Islam ketika orang itu menyembelihnya tanpa nama nama Allah SWT. Ketika menyebutkan nama Allah, maka menjadi apa? Amalan yang masyru' yang dianjurkan untuk menghormati tamu. Nah, kemudian uh, si pengarang Syekh Muhammad Tami menyebutkan dengan membawakan satu ayat untuk membawakan tema uh, siapa yang menyembelih selain atas nama Allah maka dia itu merupakan syirik akbar kemudian beliau membawakan ayat qul inna salati di dalam surat al-an'am ayat 162 sampai 163 qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal wa awal muslimin. Nah, dalam ayat ini menjadi pegangan buat kita semuanya karena ini perintah oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, "Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, bahwa salatku ya, kemudian nusuki ibadahku, kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya dan saya nyatakan sebagai orang muslim yang pertama." Tentunya kalau dikatakan kol itu ditujukan kepada Muhammad SAW dalam Al-Quran yang kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada kita umat umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Apa yang disampaikan bahwa solatku dan ini kita sudah menyatakan juga selama kita menjadi pengikut yang Muhammad kita menyatakan solatku ya solat kita artinya apa solat yang ma'ruf yang sudah terkenal seperti yang sudah kita biasa biasa lakukan dengan apa ini eh, takbiratul ihram ditutup dengan dengan salam dengan gerakan dan amalan yang sudah ditetapkan menurut ketentuan Rasulullah SAW bukan sholat-sholat lain buatan buatan manusia ya dengan rokaatnya semua ada ketetapannya ya sholat yang dimaksud ayat ini adalah sholat yang sudah jelas bagi kita yang biasa kita amalkan lima waktu dalam sehari kemudian kita lakukan sesuai dengan apa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wanusuki nusuk ini adalah seluruh kaitan ibadah baik berkaitan dengan ibadah haji maupun ibadah kurban. Ya. Ibadah haji itu disebutkan nusuk. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, dia katakan apa? Khudu anni manasikakum. Manasik, maka dikenal orang manasik, manasik haji, ya manasik umroh. Awalnya dari ayat ini, nusuk namanya. Ibadah yang kaitannya dengan apa? Dengan haji, umroh, dan nanti kaitannya dengan penyembelihan binatang itu. Makanya ibadahku dalam arti apa? Haji dan kurbanku hanya aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya uh, dalam bentuk kurban ini ada tiga macam. Ya, kita berkurban itu ada tiga macam. Yang pertama kurban yang biasa kita kenal dengan al awahi Ya, insya Allah besok malam DKM membentuk panitia korban ya di Al Islam. Kalau ada yang mau menyalurkan silakan. Ya. Nah, itu dilaksanakan pada waktu apa? Waktu apa? Idul Adha. Nah, korban ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib untuk berkorban. Kalau dikatakan wajib, yang kaya maupun miskin semuanya kena, bukan? Nah, pendapat yang paling kuat bahwa kemudian kurban ini adalah sifatnya sunnah muakkadah tetapi wajib bagi yang mampu ya mereka memberikan batasan bagi yang mampu wajib untuk berkorban. bagi yang tidak mampu maka kemudian tidak wajib makanya Rasulullah beliau berkorban satu aban kambing untuk keluarganya kemudian satu lagi dia berkorban untuk apa untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. kalau kemudian menjadi wajib akan berat semuanya kita kemudian apa harus bisa melaksanakan apa kurban itu. Ternyata tidak. Sifatnya adalah merupakan sunnah muakkadah tetapi kemudian menjadi wajib bagi yang yang mampu. Kemudian yang kedua, kurban ini kaitannya juga dengan hadiu. Apa itu hadiu? Yang yang pernah haji pasti tahu hadiu. Al hadiu ini yaitu kaitan dengan salah satu dari apa ini dua dari tiga amalan ibadah haji. Ibadah haji itu diberikan oleh Rasulullah pilihan-pilihan. Ada namanya haji tamato. Dan ini haji yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Haji tamato ini apa? Anda melaksanakan ibadah haji yang diawali dengan umrah. Ya, dari mikot Anda berniat <clears throat> lebaik Allahumma umratan. Ya. Ya Allah, aku berniat untuk umrah umrah yang kaitan dengan haji. Ya. Yang kemudian <clears throat> kita laksanakan umrah. Nanti ada cara-cara umrah bagaimana? Enggak sekarang pembahasannya, ya. Karena itu akan panjang. Nah setelah umrah cukur rambut, terakhir umrah itu dibatasi eh, di apa? Ditandai dengan apa? Cukur rambut. Ada yang yang apa? Potong seluruhnya, ada yang sebagiannya. Nah ketika sudah cukur rambut, maka boleh tahallul. Tahallul itu apa? Melepaskan ihramnya berganti dengan pakaian yang lainnya. Nah, selesai umrahnya berganti pakaian biasa, bebas dia. Kalau waktu ihram tidak boleh berhubungan suami istri. Ketika selesai umrahnya, lepas ihramnya, maka dia boleh bergaul suami istri. Ya. Ini ada sebagian orang tidak memahami salah arti daripada apa? Larangan hubungan suami istri itu dikira selama masa haji, bukan. Jadi waktu melaksanakan ibadah haji betul. Nah, itu kaitan dengan umrah. Nah, apa ini? Tamato ini setelah selesai maka dia berpakaian pakaian biasa. Pada hari ke-8 ketika akan melaksanakan ibadah haji, dia mulai pakai haram lagi dari tempat dia tinggal di Mekah itu. Ya, dia mandi apa pakai haram, niat haji lebih Allahumma hajjan. Kemudian masuk ke Mina, mabit di Mina. Kemudian eh, apa ini salat masing-masing apa ini eh, pada waktunya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakan pada waktunya dan waktu duhur, asar, isya dikosor. Kemudian pagi harinya setelah matahari terbit berangkat ke Arafah. Dari Arafah sampai Maghrib, Maghrib ke Muzdalifah, Muzdalifah paginya apa ini pada saat apa? Mau terbit matahari berangkat menuju uh, Jamrah untuk melempar jumrah. Dan seterusnya dan seterusnya Nah, ketika orang melakukan amalan seperti sampai dia ifadah, sampai selesai apa? Apa? Ibadah hajinya. Nah, proses perubahan dari umrah ke haji dengan diperkenankannya berganti pakaian, dia wajib membayar haji. Hadiah apa? Motong satu ekor kambing. Motong satu ekor kambing bukan di Indonesia, di Mekah. Ya, makanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah hajinya dengan menggunakan metode tamato ini, tamato itu harusnya bersenang-senang, maka dia diwajibkan bayar hadiah. Ini dipotong di sana. Nah, kemudian amalan yang kedua dari haji itu namanya haji kiron. Jadi dia melaksanakan seperti tamato, tapi dengan niat haji kiron itu, ya mulai umrotan sampai haji niatnya setelah selesai apa umroh dia tidak mau melepaskan pakaian ihramnya. Nunggu sampai datangnya haji. Jadi antara umrah sama haji, ihramnya berlanjut. Namanya apa ini? Haji kiron. Ya, haji kiron ini wajib untuk membayar apa? Haji. Adapun haji ifrad, ifrad itu tidak membayar haji. Tetapi dia menjalankan haji dulu, baru terakhir umrahnya ikut hajinya. Jadi umrah dimasukkan dalam dalam haji namanya apa? Ifrat. Nah, amalan yang diajukan oleh Rasulullah dalam berhaji yang pertama yaitu apa? Tamattu itu. Nah, di sana ada amalan namanya apa? Hadiyun, al-hadiyu. Itu kaitan dengan apa? Rangkaian ibadah haji sebagai satu bentuk amalan yang diperintahkan bagi mereka yang menjalankan hajinya dengan cara tamato maupun apa? Kiran. Nah, itu yang kedua. Jadi ibadah kurban yang kedua itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga akekah. Bagi mereka yang punya anak laki maupun perempuan pada hari ketujuh disunahkan untuk membayar itu apa? menyembelih kambing. Kalau anak laki dua, kalau anak perempuan satu. Kalau nggak mampu, bagaimana? Cukup satu nggak apa-apa. Kalau nggak mampu gimana? Boleh ngutang. Ya untuk akekah itu apa ini? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena Rasul mengatakan al-gulamu marhunun murtanun bi aqiqati. Anak itu terikat dengan apa? Dengan akikahnya. Ya. Nah, kalau kemudian mampu laksanakan dengan menyembelih kambing pada hari ketujuh dan eh, kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, saudara sekalian dengan apa ini e, tiga macam nusuk korban ini, inilah yang dimaksud dengan apa ini amalan penyembelihan binatang yang dilakukan karena Allah Ya, tidak boleh itu dilakukan karena manusia. Di masa jahiliyah dulu, mereka melakukan itu untuk hubal, untuk apa? Lata, untuk Uzza, untuk tuhan-tuhan mereka. Karena itu maka kemudian Al-Qur'an melarang mereka untuk melakukan seperti itu. Rasulullah menantang perbuatan seperti itu karena itu adalah merupakan hal yang dapat merusak keyakinan mereka, menjadikan mereka musyrik keluar dari Islam. Ya, makanya kemudian ini diajarkan dalam kajian tauhid supaya jangan diantara kita apa berani atau melangkah dengan jalan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di Indonesia itu akan banyak sekali kaitannya dengan perdukunan. Ya, dukun-dukun, tukang-tukang sihir itu biasanya mereka minta ayam putih, ayam hitam atau ayam apa untuk disembelih buat jin atau setan yang akan melindungi, memberikan pertolongan kepada si dukun itu. Dan itu adalah syirik akbar keluar dari Islam. Ya, makanya kita jangan melakukan itu. Jadi sholat kita, ibadah kita, ibadah di sini kaitan apa tadi? Nusuk, yaitu apa? Haji dan dan kurban itu eh, tekanannya. Wa mahyaya wa mati. Hidup dan matiku untuk Allah. Makanya kalau ada ungkapan padamu negeri aku berjanji terus padamu negeri apa? Berbakti, Masya Allah. Itu syirik itu. Kalau kita nyatakan kepada Allah, kita berjanji kepada Allah, kita berbakti. Ya. Dan itu bisa jadi dilakukan oleh orang yang nggak ngerti tauhid. Makanya kita harus kembalikan hidup kita. Mati kita untuk Allah. Kalau tidak itu bisa syirik. Kalau diyakini bahwa negara memberikan kehidupan kepada manusia, maka dosa syirik akbar. Ya. Nauzubillah min dalik. Makanya murnikan tauhid kita untuk menjadikan hidup dan mati kita untuk Allah. Ada juga yang mengatakan hidup dan matiku untuk suamiku. Astagfirullahaladzim. Ada suami istri kita ngomong gitu. Nauzubillah min dalik. Ya, hidup kita bukan untuk suami kita, hidup kita untuk Allah. Ada juga bapak-bapak mengatakan saya ini hidup matiku untuk kamu nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak boleh itu. Hidup nanti kita untuk Allah. Anak kita kita persembahkan untuk Allah. Coba kita perhatikan bagaimana ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat satu rumah, coba kalian para sahabat, tamannau, kalian berkeinginan apa keinginan kalian? Salah satu mata saya berkeinginan kalau saya punya anak banyak, saya akan keluarkan untuk di jalan Allah. Keinginan yang bagus. Ya akan mengatakan kalau saya berkeinginan punya harta sebesar gunung Uhud itu emas, aku akan gunakan di jalan Allah. Mereka punya keinginan yang bagus untuk Allah. Tetapi kemudian Umar mengatakan, saya berkeinginan kalian semua menjadi rijal, menjadi pembela-pembela Islam, menjadi tokoh-tokoh yang perjuangkan Islam. Seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Coba itu. Keinginan Umar lebih hebat dari mereka. Kalau orang itu tokoh, kalau orang itu berjuang, dia akan melahirkan pejuang-pejuang lain. Tapi kalau harta dikeluarkan habis nanti ya. Ya kan? Begitu pula anak, kalau terbunuh mati selesai udah. Ya. Belum mati kita berada selesai belum jihad. Nah, karena itu sekalian kita berharap seperti bagaimana Umar berharap kalau kalian semuanya ini menjadi apa? Rijal yang memperjuangkan Islam. Masya Allah. Karena itu barakallahu fikum, maka hidup kita, mati kita itu apa? Untuk Allah. Makanya ini tidak boleh melenceng. Ini adalah akidah. Ya, tidak boleh kita kemudian karena rasa takut, karena rasa apa? solidaritas, karena segala macam. Kemudian awal pakai enggak. Akidah harus jelas, harus tegas, tidak boleh kita tutup-tutupi karena ini akan merusak seluruh tatanan hidup kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemudian hidup atau mati kita kepada selain Allah swt Ada orang hidup untuk perusahaannya. Ada orang mati siap untuk apa? Untuk apa? Koleganya. Nah, untuk min dzalik. Memang betul. Man apa ini? Uh, man mata duna mali bahwa syahid. Siapa yang membela hartanya karena itu dia mati matinya syahid. Tapi bukan karena apa? Untuk harta dia hidup. Tetapi dia punya harta mau dirampok, dia lawan itu perampok itu. Kemudian dia terbunuh, mati syahid kata Rasulullah tetapi bukan berarti dia mengorbankan keyakinannya kepada kepada Allah. Dia mempertahankan hak daripada harta itu. Bukan keyakinannya kepada Allah untuk bela harta, bukan. Ya, ini harus dibedakan. Makanya mati kita harus untuk Allah. Hidup kita harus untuk Allah. Makanya dihitung ini. Waktu kita kita hitung. Waktu ini bergantung daripada apa? Detik, menit, jam, hari, mingguan, bulanan, tahunan. Ini yang harus kita hitung semuanya. Bagaimana sisa hidup kita ini kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, "Eh, ukuran kalian sukses bukan karena kalian banyak harta. Ukuran kalian sukses bukan karena kalian banyak anak, tetapi ukuran kalian sukses kalau kalian sudah banyak amalnya ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal amal yang saleh. Karena itu yang ini harus kita persiapkan, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Subhanallah, amal soleh inilah yang akan kekal di hadapan Allah nantinya, yang akan membela kita, bukan anak kita, bukan harta kita. Itu semua justru akan diminta pertanggungjawaban dari kita semua, bahkan menjadi beban kalau kita tidak bisa menunaikannya secara benar, ya. Nah, karena itu barakallahu fikum, ini adalah pernyataan dari Al-Qur'an yang kita semua sudah menyatakan itu. Tinggal bagaimana kita komitmennya terhadap pernyataan itu bahwa salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terus apa? pegangi. Dialah Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maksudnya apa? Dialah Tuhan. Allah pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu belum tentu Allah. Makanya orang kalau ngomong Tuhan, kita tanya Tuhan siapa yang maksud? Ya. Kalau Allah pasti Tuhan. Kalau Tuhan yaitu dia menggambarkan Allah adalah Tuhan semesta alam, maka dialah yang akan menjaga, akan meng, mengatur, akan memberikan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah kepadanya akan kita berserah diri. Makanya tidak ada sekutu baginya. Wa ana awal muslimin. Kata salam diperintahkan untuk supaya dia menjadi orang yang pertama menjadi muslim. Ini bisa dua pengertiannya. Yang pertama bahwa dia menyatakan orang yang pertama masuk Islam. Ya, Nabi Rasulullah yang pertama apa? Menyatakan keislamannya. Yang kedua, pengertian kedua, wa ana awal muslimin bahwa dia adalah orang yang paling hebat dari seluruh kaum muslimin. Ini tafsir yang kedua, bermakna bahwa Rasulullah adalah orang yang paling hebat di antara kaum muslimin. Makanya Imam Syafi'i ketika berdoa, beliau mengatakan apa? Wa ana minal muslimin. Itu untuk Rasulullah, untuk kita bagaimana? Wa ana minal muslimin. Saya hanya bagian daripada kaum muslimin. Nah ini menunjukkan betapa bahwa kehati-hatian Imam Syafi'i untuk tidak bersikap seperti Rasulullah. Ya, meskipun apa ini Al-Quran menyebutkan seperti itu, tetapi kita berposisi sebagai manusia biasa, tidak seperti Rasulullah, maka kemudian beliau menyebutkan seperti itu. Sama halnya, kan ketika kita tasyahud, Rasulullah saat mengatakan, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum ayuhan nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat kan begitu ya? Assalamu assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, itu ajaran Rasulullah kepada kita ketika tasyahud. Pada saat Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih sudah meninggal bagaimana? Nah, para sahabat merubah itu. Para sahabat merubah itu tidak boleh lagi assalamu ala nabi. Assalamu assalamu alayka ayuhan nabi. Tidak boleh karena nabi sudah wafat. Maka mereka mengatakan apa? Assalamu ala nabi. Karena Nabi sudah sudah wafat. Ya. Jadi itu bukan bikinan kita. Yang ajarkan siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum karena beliau sudah sudah wafat. Ini menunjukkan apa? Penjagaan terhadap keutuhan apa? Akidah. Jangan sampai kita meyakini terhadap satu bentuk yang yang sudah meninggal gitu. Nah, karena itu ikhwani barakallahu ini adalah merupakan doa ul ibadah. Doa yang kaitan dengan ibadah. Karena seluruh doa itu ibadah. Dan ibadah itu harus ada ketentuannya. Haram hukumnya melakukan ibadah ya, dengan pendapat sendiri umpamanya kan Allah Maha tahu. Saya mau berkorban sapi atau kambing tapi nggak mampu. Saya punya ayam lima, ya, saya punya ayam sepuluh. Saya perkirakan ayam sepuluh itu sama seperti nilainya satu kambing umpamanya karena ayamnya gede-gede. Saya potong aja ayam-ayam saya ini berkorban untuk Allah. Kira-kira diterima enggak? Hah? Saya ikhlas karena Allah saya sebelah itu semuanya berkorban untuk Allah. Diterima enggak kira-kira? Nggak diterima. Kenapa? Tidak benar. Enggak ada dasarnya. Berkorban ayam tidak ada dasarnya. Ya, minimal apa? Kambing. Kalau enggak mampu ya patungan. Ya. Nah, karena itu barakallahu fikum Pernyataan daripada ayat ini menggambarkan betapa bahwa Allah mengatakan la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, sekutu inilah bentuk daripada ibadah langsung dan ibadah tidak langsung. Ya, ibadah secara langsung yaitu apa? Seperti orang yang apa? menyembah kepada berhala atau bentuknya berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba ini pernyataan Al-Busairi dalam apa ini rotipnya ya, Al-Busairi itu kan ada bacaan waktu apa? Waktu Maulidan itu biasa dibaca ini. Ya. Yeah. Bacanya gini, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadathil amami. Ya. Wahai yang paling mulianya ciptaan Siapa lagi yang aku berlindung dengannya kecuali engkau? Kepada siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu SAW. Subhanallah. Kita harusnya berlindung kepada Allah. Ini diajari untuk berlindung kepada siapa? Kepada Muhammad yang sudah meninggal. Ya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu tegas sekali ketika orang ragu-ragu. Apakah Nabi Muhammad itu wafat atau tidak? Itu keraguan itu bukan cuma pada Umar saja. Hampir seluruh sahabat itu. Ya. Maka kemudian Abu akan membacakan setelah dia lihat Rasulullah SAW betul. Dia cium, kemudian dia katakan, saya adalah orang yang tahu betul tentang bangsa Arab. Ketika hidup dan ketika meninggal. Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Tibta wa maita ya Rasulullah. Kemudian dia beliau membacakan apa ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli, min qabli rasul. Afa imma au qudlan qalabtum ala akhabikum. Bahwa sekarang Muhammad telah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah dia mah hidup tetapi siapa yang menyebar Muhammad dia telah telah apa? Telah wafat. Kata Umar, saya sepertinya baru pertama kali mendengarkan ayat itu. Ini menunjukkan betapa ilmunya siapa? Abu Bakar Siddiq. Anas bin Malik mengatakan, sungguh tidak ada perasaan yang paling sedih dalam kehidupan kami seperti saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat pada saat Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah Dunia ini sepertinya terang. Madinah itu terang. Pada saat Rasulullah wafat saat itu, semuanya menjadi gelap. Sampai kami mengingkari diri kami sendiri. Lebih baik kami mati sebelum Rasulullah. Makanya, ini menjadi kaidah. Kalau kita mempunyai suatu permasalahan, satu kesedihan, satu musibah, ya, untuk mengatakan musibah itu kecil, ingatlah pada saat wafatnya Rasulullah. Semua musibah itu kecil dibanding dengan apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Ya, makanya Nusayib al-Maziniyah, Ummu Imara, pada saat kemudian dia melindungi Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, kemudian terluka sampai tujuh 70 luka dan dia pingsan karena darah mengalir terus. Pada dia saat sadar, padahal anaknya termasuk yang terbunuh, suaminya termasuk terbunuh. Dia nggak tanyakan anaknya, nggak tanyakan suaminya, dia tanyakan bagaimana Rasulullah. Coba itu, cintanya kepada Rasulullah Kemudian beritahu ke Rasulullah baik-baik saja. Ya dia termasuk yang yang melindungi Rasulullah. Abu Dujana juga melindungi Rasulullah. Kemudian saya ingin ketemu dengan dia, dengan beliau ya. Kemudian dia diantar sampai ketemu Rasulullah. Kemudian ditanya bagaimana keadaanmu? Ya Rasulullah, alhamdulillah apa? Aku sehat walafiat. Kira-kira begitu ya. Kemudian bagaimana keadaanmu wahai Ummu Imarah? Kata dia apa? Kullu syai'in jalal ba'daka ya Rasulullah. Semua urusan kecil ya Rasulullah selama kamu selamat. Subhanallah. Ini wanita imannya luar biasa. Ya, untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, setelah ini apa yang kamu inginkan dariku wahai Ummu Imarah? Ya Rasulullah doakan aku supaya aku bisa menyertai engkau di surga. Subhanallah. Ingin apa? Surga. Maka Rasulullah mengangkat tangannya sabda Allah maja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah jadikan dia bersama aku di di surga. Kelas. Kalau sudah doa itu apalagi dah. Ya, tinggal melaksanakan sisa hidupnya saja supaya betul-betul dapat kemudian kematian husnul khatimah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum ikhwani, karena itu makanya bahwa hidup ini jangan sekali-kali disia-siakan, ya. Waktu kita sangat berharga, untuk kita gunakan di jalan Allah SWT. Jangan ada sedikit pun apa kemusyrikan yang dapat merusak seluruh keutuhan daripada apa keyakinan kita termasuk mengikuti keyakinan seperti ini. Ya. Ya akramal khalqi man al, man li alu, man mali man, aludu bihi siwaka inda hudud hudul apa hulul hadid al amami. Pada saat terjadi musibah sesuatu yang berat, aku selalu berlindung kepadamu wahai Muhammad. A'udzubillah min Ini adalah syirik. Tapi orang tidak tahu. Dibacakan dalam bahasa Arab, orang cuma nganggut-nganggut. Gak ngerti mereka. Padahal di sini mengandung apa? Syirik. Na'udzubillah min dalik. Ya. Sampai pada ah, ungkapan wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Sungguh karena kemurahanmu wahai Muhammad isi dunia dan seisinya sampai akhiratnya itu. Subhanallah, dunia sampai akhiratnya merupakan kemuliaan kemurahan siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus Allahnya di mana? Naudzubillah min dzalik, ya. Wa min ulumika dan ilmumu menyangkup ilmu apa? Lauh dan qalam. Ini adalah ungkapan yang berlebihan. Ya. Meskipun diucapkan, kalau tadi menyembelih merupakan apa? Perbuatan. Ini ucapan. Apa beda ucapan dengan perbuatan? Hakikatnya sama. Ucapan dan perbuatan hakikatnya sama. Nah, kalau orang sadar ini bahaya betul dia kan. Cuman permasalahannya masyarakat kita masih banyak yang apa? Yang jahil yang harus sadarkan untuk kemudian mereka tidak terjerumus dalam masalah yang seperti itu. Kemudian wa umirtu an akuna wa ana wa umirtu wa ana awalul muslimin dan aku diperintahkan untuk menjadi apa? Awal daripada kaum muslimin itu menunjukkan bahwa ada ketentuan perintah yang diperintahkan kepada Rasulullah dan juga diperintahkan kepada kita umat Islam dan itulah kemudian bentuknya kewajiban-kewajiban ya kewajiban kewajiban-kewajiban begitu pula nanti ditambah oleh Rasulullah dengan apa yang sunnah-sunnah di dalam ketentuan aslam wa ana awal muslimin Allah juga menyebutkan waman aslamu dinan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah siapa orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya wajahnya kepada Allah termasuk kita sujud salat ya termasuk kita ngurusin anak istri termasuk kita mencari nafkah termasuk kita mencari hidup kita lakukan itu semuanya karena Allah subhanallah nikmat betul apalagi lebih daripada itu, kenikmatan yang lebih nikmat dari itu apa? Kenikmatan persaudaraan. Saya harapkan Anda mencari siapa yang berhak untuk saya jadikan saudara karena Allah. Kalau orang itu bersaudara karena Allah, maka hubungannya tidak berkurang karena kebaikan orang itu dan tidak juga ber, tidak berlebih ya, tidak bertambah ya, tidak bertambah karena kebaikan orang itu, dan tidak berkurang kalau orang itu ngambek, marah ataupun berbuat yang tidak mengenakkan. Coba kita cari kawan yang kita persaudarai dia karena Allah kalau dia berbuat baik sama kita cinta kita tidak bertambah. Begitu saja. Kalaupun dia nak umpamanya apa nyakitin kita, cinta kita tidak berkurang. Itulah bentuk cinta karena Allah. Saya kadang-kadang sulit juga ya nyarinya itu. Siapa yang kayak bisa begitu ya? Ya. Padahal banyak kan? Tapi yang tulus betul-betul cintanya seperti itu, itu akan terbangun jika dia menyadari di dalam dirinya itu ada cinta yang dasarnya wajib, ada cinta yang dasarnya sunnah. Kalau kewajiban kepada Allah dia jalankan berdasarkan cinta itu, sunnah yang contohkan Rasulullah dia jalankan berdasarkan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian dibangun hubungan persaudaraan ini. Dan inilah yang menjadikan kekuatan nantinya. Ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq begitu dia terbangun cintanya dengan Rasulullah SAW, ya, dalam persaudaraan yang antara kedua ini, kata Rasul, kata Abu Bakar, inilah hartaku ya Rasulullah, silakan kamu gunakan apa yang kamu pandang baik. Makanya Rasul mengatakan, mana fa'amalu ahadin mitla mana malu Abu Bakar. Tidak ada harta yang dapat bermanfaat untuk aku sebagaimana hartanya Abu Bakar ini. Dia bertindak terhadap hartanya Abu Bakar seperti hartanya sendiri. Coba itu. Itu udah puncaknya persaudaraan. Kalau kita kan enggak. Hah? Apalagi mau diutangin. Mikir lagi. Ya, bayar enggak itu ya. Luar biasa itu. Jadi memang kita masih banyak apa faktor-faktor duniawi. Coba itu kita kita sisihkan, kita sisihkan. Kita sudah selama memang hawa nafsu. Kita bangun persaudaraan karena Allah betul. Sehingga tadi itu tandanya gitu ulama menyebutkan apa? Tidak bertambah karena kebaikannya, tidak berkurang karena apa? Karena apa keburukannya? Karena apa kurang kurang baiknya dia. Nah, kalau kemudian orang itu muslim ya, wa huwa muhsin, dia akan selalu berbuat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebenarnya orang muslim itu kalau betul ya, makanya para ulama menyebutkan kalau dikatakan Islam, al-Islam, dia mengandung al-iman. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau Islam itu apa? Agama yang utuh, mengandung rukun iman sana. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin pasti muslim. Kenapa? Orang munafik mengatakan apa? Muslim. Tetapi kemudian mereka ternyata apa? mengingkari Islam dalam hatinya. Perbuatannya seperti orang Islam, tetapi kemudian perilakunya menyalahi Islam. Makanya Abu Bakar dengan para sahabat menetapkan untuk memerangi kaum murtadin yang dianggap murtad karena tidak membayar zakat Orang yang tidak berzakat di masa sahabat dianggap murtad. Bukan cuma nggak sholat aja, mereka sholat, mereka puasa, tapi mereka tidak membayar zakat. Oleh para sahabat dianggap murtad diperangi mereka. Ya, ini adalah merupakan satu kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Sekarang berapa banyak orang itu muslim yang nggak bayar zakat itu? Kalau mereka bayar zakat, masya Allah makmur orang Islam ini. Mungkin mereka udah capek dengan pajaknya kali ya. Jadi artinya malas bayar wajib, wajib, zakatnya. Kalau zakat wajib, pajak tidak wajib. Mungkin wajib menurut negara, tapi tidak wajib menurut menurut agama. Jadi yang wajib justru zakatnya. Tapi sekarang pajak udah memberikan suatu apa jalan bagi yang mereka membayar wajib wajib apa zakat dikurangi dari pajaknya. Itu. Nah, ala kulli uh, kalau kita kemudian menjadi muslim, jangan tanggung-tanggung karena kita ini sebenarnya pilihan Allah. Kalau kita pilihan Allah, harusnya kita bangga menjadi hamba Allah. Ya. Sebagaimana orang bangga ketika kemudian coba Anda melihat ya. Kalau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan itu kan ya, pakaiannya rapi. Kemudian dia pakai apa? Kartu nama gantungkan, masukkan ini atau tempelkan sini. Dia bangga. Ya, dia bangga, saya dari perusahaan ini perusahaan orang bule, perusahaan yang maju segala macam, bangga dia. Nah, kenapa kita tidak bangga menjadi muslim? Fakuli jadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang muslim. Ini yang harus kita persaksikan. Nah, sekarang ini yang ada adalah apa? Inferiority complex, merasa rendah diri jadi muslim. Sembunyi terus. Kenapa sembunyi-sembunyi? Islam harus ditampakkan. Islam harus kemudian kita tawarkan sebagai satu jalan keluar karena ini adalah merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Semua konsep udah tengkurap sudah sekalian. Bukan cuma apa? Bukan cuma apa? Jatuh tengkurap. Udah tengkurap itu apa? Udah nggak bisa bangun lagi udah. Ya, tersungkur dah. Komunisme udah tersungkur, kapitalisme udah tersungkur. Ya, konsep-konsep buatan manusia tersungkur semuanya sekarang ini. Mereka mencari jalan apa lagi? Tidak ada jalan kecuali kembali kepada Islam. Makanya yang kepada Islam orang pintar pintar sekarang. Kita kemudian dasarnya udah iman, bagaimana kemudian menguatkan keimanan ini sampai kita tampilkan Islam sebagai way of life, sebagai jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan mereka itu. Hanya kemudian seringkali orang terbentur dengan kenyataan. Udah kemudian mempraktekkan Islam, ketemu sama orang Islam yang membeli. Lemes lagi. Ya. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, kemudian mereka menjadi lemes, lesu ketika di perbenturan dengan orang Islam sendiri. Ini masalah. Makanya harus dikuatkan Islamnya dulu. Sebelum dia masuk Islam, kuatkan Islamnya dulu. Kita pun seperti itu. Ketika kita merasa membawa kebenaran, orang banyak kemudian menyimpang, kita tidak bergeser. Kenapa? Keyakinan kita kepada kebenaran itu tidak menjadikan kita berubah karena melihat orang-orang dan oknum-oknum yang berjalan salah jalan itu. Karenanya kekuatan ini harus terus kita tanamkan untuk membangun kekuatan Islam dalam diri kita. Dan ini dijanjikan oleh Allah. Ya, janjinya kehidupan bahagia di dunia dan kebahagiaan apa? Di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ai fi dunya. Siapa yang beramal saleh dasarnya iman, Allah kasih kebahagiaan di dunia dan kemudian di akhirat kelak nanti akan diberikan balasan yang setimpal. Nah, ikhwani barakallahu fikum, kemudian pengarah membawakan ayat yang berikutnya, fa sholli lirabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Kalau di banyak ayat kita banyak melihat hubungan salat dengan apa? Dengan zakat. Salat dengan zakat, salat dengan zakat. Tapi ayat ini menghubungkan salat dengan apa? Dengan kurban. Ya, para, para ulama berbeda pendapat. Ya, memang kurban adalah merupakan salah satu bagian daripada apa? Ibadah maliyah. Ya, kurban merupakan salah satu bagian daripada ibadah maliyah. Zakat merupakan ibadah apa? Maliyah. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Zakat atau kurban? Mana lebih utama? Zakat atau kurban dari sisi keutamaan ibadah maliyah. Terjadi perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan zakat lebih utama karena kewajibannya tidak ada keraguan. Ya kan? Tapi kalau kemudian apa? Kurban ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang kemudian eh, apa ini tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kemudian yang kedua apa? Wajib bagi seluruhnya, tetapi itu sangat memberatkan. Nah, jadi perbedaan di situ. Makanya dalam ayat ini terjadi penguatan tentang masalah apa? Perintah berkurban yang digabungkan dengan salat. Ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa apa ini e, ibadah maliyah yang utama adalah kurban. Ya, karena itu mengandung suatu bentuk apa ketertundukan kepada Allah. Di redakta kemana saya sampaikan bahwa hakikat tauhid seseorang itu sampai pada puncaknya itu ketika ada dua hal, hubbun kamil wa dhullun tam. Cinta yang sempurna, ketertundukan yang paripurna. Lengkap sudah. Kalau orang itu ibadahnya dasarnya cinta yang sempurna dan ketertundukan yang paripurna, maka ibadah orang itu pasti penuh dengan makna dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai utama dalam apa intinya tauhid itu. Ya. Karenanya barakallahu fikum di antara ibadah-ibadah itu kita bisa praktekkan. Kalau mampu sholat pasti harus kita laksanakan. Kalau kemudian mampu apa? Berapa? Berkorban pasti kita harus laksanakan. Nah, dengan itu maka kemudian kita eh, pada saat-saat yang lainnya kalau kemudian kurban itu kan mengalirkan darah apa? Darah binatang. Kalau berjihad mengalirkan darah siapa? Darah sendiri. Mana yang lebih hebat? Tidak ada bantahan. Darah sendiri lebih utama daripada darah darah berkorban utama. Ya. Makanya jihad fisabilillah itu luar biasa nilai. Sekarang orang mengorbankan darahnya orang saja, eh darahnya apa? Binatang saja udah apa? Begitu besar nilainya. Bagaimana kalau mengorbankan darah darah sendiri luar biasa itu ya nah karenanya saudara sekalian eh, dalam kaitan dengan ibadah ini ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata haddatsani Rasulullah sallallahu bi arba'i kalimatin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dia telah di apa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, dituturi oleh Rasulullah SAW, ada empat kalimat. Kalimat itu ungkapan. Ya, kalau bahasa Indonesia namanya ungkapan. Kalau lafadz kan satu kata gitu ya. Kalau kalimat udah ada rangkaian kah, kata sehingga menjadi makna yang bisa dipahami. Namanya kalimat. Nah, ada empat kalimat yang difahami dari pernyataan Rasulullah seperti riwayat Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, la'anallahu man mandabahali li Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, menyembelih untuk selain selain Allah. Itu yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang menaungi ahli bid'ah. Allah melaknat orang yang menaungi ahlu bid'ah. Yang ketiga, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang merubah petok tanah. Tahu petok ya? Patok ya. itu, petok tanah itu. Tanah dia umpamanya 100 meter. Batas tanahnya itu. Kemudian lihat tanahnya orang, orangnya lengah, digeser sama dia 1 meter. Tambah 1 meter lagi. Jadi lebih daripada 100 meter. Ini dilaknat oleh Allah. Ya. Karena apa? Dia mengambil hak, hak orang. Ya. Apalagi yang nyerobot-nyerobot itu kan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Penjelasannya Ali bin Abi Thalib kita tahu semuanya. Beliau adalah sahabat Nabi, menantu Nabi yang kemudian keluarga dekat Nabi sampai beliau ini apa dinyatakan oleh Nabi pada perang Tabuk tinggallah kamu di Madinah menggantikan aku sementara aku akan berperang bersama para sahabat lainnya ke Tabuk kata Ali bin Abi Thalib apakah engkau tinggalkan aku bersama dengan ad-dha'afah orang-orang lemah wanita dan anak-anak maka Rasulullah SAW saat itu menghibur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ya, apakah engkau tidak mau? Alam tardo antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Tidakkah kamu rela engkau berposisi denganku sebagaimana posisi Harun kepada Nabi Nabi Musa? Ketika Nabi Musa pergi, ditinggalkan siapa? Harun kepada kaumnya. Maka menjadi tenteramnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ya, Nah kemudian Ali bin Abi Thalib ini yang kemudian diklaim oleh kalangan Syiah sebagai orang yang paling berhak mendapatkan khilafah setelah Rasulullah. Karena itu mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman telah menyabot haknya Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Sama sekali tidak betul. Pada saat hari pertama Rasulullah SAW wafat, hari Senin. Kemudian Ali bersama dengan keluarganya sibuk dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar Umar pun bersama dengan apa ini di, di, di ada Rasulullah SAW. Kemudian mendengarkan ada perkumpulan kaum Ansar di apa uh, di Sakifa Bani Sa'idah. Di Sakifa Bani Sa'idah. Kemudian mereka berkumpul untuk menetapkan siapa pemimpin setelah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah mendapat informasi itu mereka berangkat menuju pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah itu. Mendapati mereka kaum Ansor sedang apa? berargumentasi siapa akan berhak menjadi pemimpin dan mereka sudah menuju Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, eh, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah datang kemudian ditanyakan kepada mereka, Apakah kalian rela menjadi pemimpin setelah Rasulullah sementara Abu Bakar masih hidup? Maka mereka semua mengatakan, kami tidak rela untuk kami mendahului Abu Bakar. Ya. Maka kemudian Abu Bakar berbicara al min Quraisy. Pemimpin itu berasal dari Quraisy. Ya. Kalau memang harus berbagi, kalau harus berbagi, minna amir wa minkum wazir. Ya, kita sebagai pemimpinnya, kalian sebagai apa? Membantu pemimpin. Kalau wazir itu sekarang apa artinya? Menterinya. Ya, jadi pemimpinnya, apa jadi apa? Pembantunya. Makanya menteri itu pembantu apa? Pemimpin, menteri presiden. Jadi minna amir wa minkum wazir. Akhirnya apa ini kaum muhajirin ini minta untuk membayar apa Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah menolak, tidak. saja Abu Bakar. Abu Bakar menolak, tidak. Baiatnya Umar. Rebutan untuk melepaskan kepemimpinan itu. Tapi akhirnya semua menuju kepada Abu Bakar, dibaiatlah Abu Bakar. Saat itu Ali bin Abi Thalib tidak disita situ. Ali bin Abi Thalib sedang di depan jenazah apa? Nah, Rasulullah SAW sedang sedih di sana. Setelah kemudian terjadi pembicaraan selesai, mereka secara aklamasi mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antara pertimbangan itu bahwa kemudian Rasulullah mengisyaratkan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau dalam keadaan sakit, beliau perintahkan Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW. Makanya sejak saat itu, setiap pemimpin yang memimpin umat Islam, khalifah umat Islam, dialah yang menjadi imam. Dialah yang khotib karena dia ulama. Jadi kalau masa lalu itu yang namanya pemimpin dialah ulama. Kalau sekarang pemimpinnya lain, ulamanya lain. Yang lebih berbahaya ulamanya ngikuti pemimpinnya. Sebab kalau pemimpinnya rusak masih diluruskan oleh ulama. Tapi kalau udah ulamanya gelandotin pemimpinnya sudah lepas semuanya. Nah, sallallahu Nah, kalau di masa itu terjadi satu perkembangan yang luar biasa, pemimpin adalah ulama. Abu Bakar menjadi pemimpin, dia juga menjadi imam, dia yang khotib, dia jadi ulama. Menjadi rujukan mencakan masalah umat. Begitu. Terjadi pergeseran setelah itu jauh setelah Khulafaur Rasyidin di masa-masa Bani Abbasiyah itu yang namanya pemimpin bukan ulama, tetapi ulama masih dihargai. Didengarkan suaranya, tunggu nasihatnya. Kalau sekarang udah sangat bergeser jauh. Jadi ulama diarahkan oleh pemimpin. Nasallallahu afiyah. Mudah-mudahan tidak semua ulama seperti itu. Nah, saudara barakallahu fikum ikhwani wa akhwati, kalau kemudian kita lihat setelah pemilihan Eh, Bani Khalifah Abu Bakar itu secara aklamasi maka kemudian ditetapkan besok akan dilaksanakan pembaiatan secara keseluruhan di Masjid Nabi. Rasulullah belum dikuburkan. Ya. Hari Selasa itu terjadilah pembaiatan. Jadi hari Senin dipilih secara aklamasi menunjukkan, menunjukkan apa pentingnya kepemimpinan itu. Hari Selasa terjadilah pembaiatan umum. Nah, pada saat terjadi pembayatan umumlah, Ali bin Abi Thalib ikut berbayat kepada Abu Bakar. Ini riwayat yang sahih di tadi dibawakan Ibnu Kathir oleh Ibnu Hajar. Ali bin Abi Thalib termasuk yang berbayat. Nah, setelah itu baru terjadi masalah. Ya, hari Rebo di kubur Rasulullah setelah beberapa saat Fatimah menuntut untuk diberikan hak waris dari bapaknya Rasulullah yaitu apa? Kebun Fadak. Kata Abu Bakar tidak. Saya menjalankan perintah bapakmu. Bahwa kemudian bapakmu mengatakan, "Nahnu ma'asyal anbiya, ma nuwarrits ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi tidak mewariskan harta kepada keturunannya, tetapi kami yang kami tinggalkan itu semua sedekah. Tetapi kami para nabi mewariskan ilmu Faman akhadha akhadha bihadin wafir. Siapa yang mendapatkan ilmu itulah, maka dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena itu kami tidak memberikan hak itu. Tapi kami akan berikan sebagai apa? Apa? Eh, pemberian dari Baitul Mal, bukan pembagian waris. Karena itu adalah nasihat wasiat daripada Rasulullah SAW. Nah, begitu pula sebelumnya, pada saat Rasulullah SAW, apa ini Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, Rasulullah SAW sudah dikubur, pasukan yang tadinya dipimpin oleh Usama ditunjuk oleh siapa? Rasulullah SAW. Usama masih muda 17 tahun. Umar mengatakan Umar mengatakan Wahai Abu Bakar, aku mendengarkan omongan dari banyak orang, lebih baik komandannya diganti saja yang lebih tua. Ya, ini urusan Umar menurut masukan dari berbagai macam pihak. Langsung dipegang Umar. Dipegang apa? Istilahnya dibembeng ya. Dipegang Umar itu Abu Bakar. Apakah kamu menyuruh saya merubah ketetapan Rasulullah? Tidak, saya tidak akan merubah. Ini ketetapan Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Usama untuk memimpin pasukan. Hanya saya minta satu. Kalau kamu membolehkan, biarlah Umar bersama kita. Kalian berangkat untuk berjihad. Maka kemudian Usama memperkenankan. Ya. Nah, karena itu barakallahu fikum penetapan daripada sahabat Abu Bakar Siddiq dibenarkan oleh sahabat oleh Ali bin Abi Thalib dan beliau berbayat. Nah, ketika ada masalah dengan siapa? Dengan uh, Fatimah. Kemudian Fatimah sepertinya tidak menerima pernyataan dari Abu Bakar itu, maka kemudian dia membuat satu sikap sepertinya menjauh. Ya. Tetapi sebelum apa ini Fatimah wafat dalam kondisi beliau sedang agak sakit, maka kemudian Abu Bakar meminta izin sama Ali bin Abi Thalib untuk memberikan salam kepada Fatimah dan terjadilah apa? Apa? Eh, hubungan baik kembali. Nah, setelah Fatimah wafat, Abu Bakar mengulangi bayatnya lagi. Yang berapa? Yang kedua kali untuk menguatkan sebenarnya tidak ada masalah antara Ali dengan Abu Abu Bakar. Nah, karena demikian sekalian, semua pernyataan orang Syiah itu bohong semuanya. Lebih daripada itu, Muhammad al hanafi ya anak daripada Ali bin Abi Thalib, dia bertanya kepada Abu Bakar, kepada Ali bapaknya, Siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah wahai bapakku? Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Kemudian beliau katakan Umar. Kemudian Muhammad Hanafi mengatakan saya khawatir beliau akan menyebutkan yang ketiga yaitu Utsman. Kemudian saya mengatakan, kemudian Anda wahai bapakku, adapun saya hanya bagi daripada kaum muslimin. Coba itu tawaduknya. Adapun saya hanya bagi daripada kaum muslimin. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah, di Kufah di depan umat Islam. Dia katakan, ketahuilah wahai umat Islam bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Itu pernyataan daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya yang tidak terbantahkan lagi, yang tidak terbantahkan lagi apa? Ali bin Abi Thalib itu anaknya 33, istrinya lebih daripada 9. Anaknya berapa? 33, bayangkan itu. Kita aja segini udah belepotan. Banyak kan banget. Gitu kan? Ini 33 luar biasa itu. Istrinya lebih dari 99. Tanggung jawabnya kan berat itu. Nah, di antara anaknya itu ada yang bernama Abu Bakar. Ada yang bernama Umar Al-Akbar. Kalau seandainya Abu Bakar Umar itu musuhnya, mana mungkin dinamakan anaknya dengan musuhnya seperti itu. Maka ini yang tidak terbantahkan oleh mereka bahwa ternyata begitu dekatnya antara Abu Bakar Umar dengan Ali bin Abi Thalib sampai kemudian anaknya dinamakan Abu Bakar dinamakan Umar. Lebih daripada itu, anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Ummu Kulthum dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Itu apa lagi? Apakah mungkin musuhnya dikasih anaknya? Mustahil. Ini semua merupakan bantahan secara sejarah terhadap kalangan Syiah yang kemudian suka memutar balik sejarah itu. Nah, karenanya Barakallahu fikum, riwayat Ali bin Abi Thalib ini riwayat yang cukup kuat menunjukkan betapa kalau Allah melaknat, laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an akan kita temukan banyak sekali ayat-ayat yang kaitan dengan apa? Dengan laknat ini. Allah melaknat kaum munafikin. Allah melaknat apa kaum kafirin di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-61. Allah menyebutkan tentang kaum munafikin. Mal'unina aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqtila. Di mana saja kaum munafikin itu Allah laknat mereka. Karena memang mereka pantas untuk dilaknat. Ya. Yang kedua Allah katakan dalam surat Al-Azhar ayat 65 64, "Inna Allah la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira." Allah melaknat orang-orang kafir dan apa menetapkan bagi mereka itu apa neraka sa'ir. Ini menunjukkan bahwa laknat boleh dilakukan kepada mereka yang pantas menerima laknat itu. Ya, kepada mereka yang pantas menerima menerima laknat itu hanya kemudian para ulama mengingatkan jangan mudah untuk melaknat orang per orang. Tetapi kita melaknat secara umum. Ya. Bahwa kemudian kalau Anda melihat orang bertato, kan Allah melaknat orang bertato kan? Dan yang minta ditato, kan? yang mentato dan minta ditato itu sama-sama dilaknat. Perempuan yang menyanggur rambutnya dilaknat, ya. Ketika kemudian Anda melihat ada orang pakai tato, oh Allah melaknat kamu. Enggak boleh. Kenapa? Boleh jadi orang ini udah tobat. Ya, udah tobat tapi dia takut untuk apa? Membuang itu ya karena panas, sakit. Ya, ada ulama yang berpendapat kalau memang itu menyiksa, nggak usah dihilangkan. Tetap begitu, tapi taubat sama Allah, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau mampu untuk menghilangkan, dihilangkan. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat orang pakai apa ini tato, boleh kita katakan siapa yang pakai tato dilaknat sama Allah. Itu sebagai nasihat, tapi tidak ditujukan kepada masing-masing orang. Boleh. Namanya laknat secara umum, ada laknat secara secara khusus. Kalau secara khusus dilarang karena dikhawatirkan orang itu sudah apa? sudah taubat. Kita tidak tahu perkembangan terhadap orang itu. Nah, karena itu sekalian uh, ungkapan laknat di sini menunjukkan betapa kerasnya ya larangan daripada apa ini menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melaknat orang tua. Adakah anak melaknat orang tuanya? Ya. Kalau itu ada keblinger banget. Tetapi yang paling banyak kata Rasulullah SAW, Lanat itu terjadi secara tidak langsung. Seseorang A berantem dengan B. Si A ini ngomong sama B. Ya. Oh, bapakmu itu cacat umpamanya. Bapakmu itu begini, ya. Dia celah bapaknya si B ini. Kemudian si B mencela bapaknya si A. Nah, ini artinya sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Kenapa? Dia orang itu berbalik kepada dirinya melaknat orang orang tuanya. Ini sama seperti melaknat kedua orang tuanya, ya. Makanya jangan pernah ribut bawa-bawa orang tua. Karena orang tua itu nggak ada salahnya kok diikut-ikutkan. Akhirnya orang tuanya kena wanget. Apa wanget itu? Apa? Kenapa? Pantulan ya, pantulan daripada orang yang apa? Yang melaknat itu. Kemudian yang ketiga, melaknat, Allah melaknat orang yang menampung, memberi jalan kepada orang-orang ahli bid'ah. Jadi kalau Anda melihat orang atau seseorang itu memang suka beda ya kemudian apa ini mengajak orang kepada bedaahnya jangan dikasih fasilitas jangan ditampung jangan diberikan kesempatan kalau sampai kita bekerja sama dengan orang seperti itu artinya kita dilaknat oleh Allah Nah, bilang dalil, ya makanya ini merupakan satu peringatan Allah Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Hati-hati kalian terhadap semua yang beda-beda itu. Karena itu akan menjadikan kalian tersesat jalannya, kemudian itu menjadikan apa? orang masuk masuk neraka. Nah, kemudian kalau masalah beda, insya Allah dalam sama lain, lain untuk lebih diperpanjang lagi penjelasan tentang masalah beda Yang, ke, yang keempat dan ini yang kemudian banyak terjadi suatu bentuk penyerobotan tanah yang bukan haknya, yang itu dilarang oleh oleh syariat yaitu Allah melaknat orang yang merubah apa e, tanda-tanda atau patok-patok daripada tanahnya sendiri sehingga mengambil tanah orang. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan man iqtata ashabran min al-ardi dhulma tawaqahu min sabi aradin. Siapa yang mengambil sedikit tanahnya orang, ya, sedikit tanah satu shibr itu, siapa mengambil sedikit tanahnya orang, maka Allah akan apa? ikatkan dia dengan tujuh kali lipat tanah di, di apa di, di akhirat nanti. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu hati-hati untuk jangan sampai mengambil tanah orang terutama itu karena hak hak orang lain. Nah, sekalian insyaallah eh, kelanjutannya kita akan bahas yaitu hadis tentang lalat pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian dan semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kemudian terus mendalami ilmu tauhid sehingga kita menjadi aman dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Wallahu a'lam <clears throat> Pertanyaan, waduh banyak betul nih pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang melarang sholat, saum, zakat dan haji kemudian dia mengaku nabi melebihi kekafiran yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab. Ya, ini sudah kufur. Kalau sampai ini terjadi, dia kufur keluar Islam. Ya. Kalau di masa Rasulullah SAW itu yang pertama kali mengaku Nabi itu namanya Aswad Al-Anasi. Aswad Al-Anasi ini kemudian diperintahkan oleh Rasulullah kepada umat Islam untuk membunuhnya. Akhirnya dia dibunuh di Sana'a. Ya, Aswad Al-Anasi sehari setelah wafat Rasulullah. Kemudian Musailam Al-Kadzab tadinya datang ketemu Nabi. Jadi Musailam Al-Kadzab ini datang dalam satu rombongan Banu Hanifah ketemu dengan Nabi. Muslim tapi murtad dia, ngaku Nabi. Maka kemudian apa ini diperintahkan oleh Abu Bakar ketika sudah wafat diperintahkan Abu Bakar untuk mengirim pasukan untuk membunuh Musa al-Kadzab. Dan yang membunuhnya adalah Wahsy yang dia telah menggantikan apa yang telah dilakukan terhadap Hamzah. Ya. Wahsy berhasil membunuh sahabat Musa al-Kadzab. Tetapi kalau kemudian orang yang melakukan ini bertobat, diterima tobatnya. Seperti ada seorang namanya Sujah bintil Haris, seorang wanita ngaku nabi. Ya di masa itu masih ada wanita di masa Abu Bakar itu. Ada seorang wanita ngaku Nabi namanya Sujah bintil Harith. Nah, ketika dia ngaku Nabi, kemudian Musailamah kadzab ngaku Nabi, dia datang untuk ngadu ilmunya sama Musailamah. Rupanya cocok kawin dua-duanya. Cuman kawinnya tiga hari aja, apa tiga hari ditinggal. Ya. Tetapi kemudian Sujah ini taubat dan Islamnya benar sampai meninggal di Basrah. Artinya dia ngaku nabi tapi apa? Taubat. Ada contohnya juga, ya. Begitu pula ada namanya tulaiha, yaitu ngaku nabi kemudian dia taubat. Bagaimana apa kita masih bisa menghukumnya setelah dia menyatakan taubat? Enggak. Kalau dia taubat selesai. Ya, kalau dia taubat, kita terima secara zahir dia telah taubat. Ya. Adapun hati yang sebenarnya kembali kepada Allah Taala. Karena Rasul mengatakan umirna anahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita diperintahkan untuk menghukum yang zahir adapun yang urusan hati itu kembali kepada Allah. Bagaimana orang yang mengaku Tuhan seperti yang dilakukan saudara bijak bestari Allahu Akbar. <laughs> Ini lebih lagi ngaku nabi aja kafir apalagi ngaku Tuhan. Ya. Lebih kafir lagi itu. Bagaimana mensiasati hukum positif yang berlaku di Indonesia yang hanya menghukum mereka dengan hukuman yang sangat ringan. Yang hal itu sangat merendahkan mereka. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kita tidak bertanggung jawab terhadap realitas itu. Karena mereka pemimpin, mereka akan diminta tanggung jawab sama Allah. Dan kita tidak ditanya kenapa kamu tidak menghukum bijak bestari dan sebagainya itu. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan kemudian berusaha untuk menekan bagaimana orang-orang seperti itu harus dihukum. Kalau bisa dihukum mati, ya kan? Itu ketetapan menurut syariat Allah alam. Kemudian eh, apakah orang yang berhaji secara tamattu setelah membayar motong hewan sembilan apakah masih bisa berkorban zakat? Boleh saja. Ya, itu, korban itu hanya dikirim ke Indonesia. Ya, karena itu sifatnya tidak ada kaitan dengan haji, tapi kaitan dengan amal soleh orang itu. Ya. Pembayaran haji apakah dilaksanakan di Arafah atau di Mekah pada saat apa yang tawaf wada ya, di Mekah? Ya, dilaksanakan di Mekah. eh, apa ini? Biasanya itu dilaksanakan di wilayah Mina. Karena di sana tidak boleh nyembelih sembarangan. Di sana itu penyembelihnya ada namanya muaisim, tempat penyembelihan secara resmi, ya. Di tempat itu dilaksanakan penyembelihan itu. Bukan setelah saat tolak wadah pada saat kita sedang melaksanakan apa ini setelah lempar jumroh atau setelah tawaf apa ifadah itu boleh diajukan dan dimundurkan. Di pasar-pasar banyak dijual daging-daging dan ayam yang belum tentu kehalalannya. Apa hukumnya bila kita memakannya padahal banyak yang membelinya? Kalau ibu atau ibu atau bapak ini. Kalau kemudian yang bertanya ini atau kita tahu bahwa itu disembelih tidak atas nama Allah, haram hukumnya. Kalau kita tahu bahwa itu sudah menjadi bangkai, kemudian dijual, haram hukumnya. Tapi kalau kita tidak tahu, tapi kita ragu-ragu namanya apa? Syubhat. Karena itu akan lebih baik ketika kita membeli, ya apa? dibeli pada saat kita melihat apa? Disembelih atau dipotong. Mau dijelaskan tata cara menyembelih hewan menurut syariat Islam. Tata caranya gampang saja. Pegang itu apa? Hewannya, kemudian tidurkan, ya, kemudian apa? Dipotong di bagian apa? E, urat urat nadinya itu sampai terputus betul. Jangan sampai apa? Jangan sampai putus lepas kepalanya. Dipotong uratnya itu, uratnya sampai sampai lepas sehingga keluar darahnya itu. Ya, dengan keluar darah itu berarti dia telah apa ini betul cara penyembelihannya dan jangan lupa sebelum menyembelih membaca apa bismillahi Allahu akbar kemudian dilakukan penyembelihan. Kalau mau lihat nanti di Al-Islam ya pada saat penyembelihan dilihat itu. Caranya bagaimana? Uh, tidak tegasnya kecuali kalau onta onta itu enggak dirobohkan begitu ya dia berdiri langsung di apa disabet begitu ya tapi itu cara yang yang lebih apa ini lebih anu menurut mereka begitu saya juga nggak pernah lihat nggak pernah tahu juga tidak tegasnya sikap pemerintah terhadap paham sesat bahkan murtad sangatlah mengkhawatirkan keimanan generasi mendatang tidak berhentinya dakwah mereka apa yang harus kita lakukan padahal sikap salaful ummah memerangi mereka yang mengaku nabi ya memerangi kalau ada kekuatan kita nggak punya kekuatan sekarang ya paling tidak kita menyampaikan nasihat menyampaikan dakwah menyampaikan masukan, menyampaikan himbauan, dan yang paling penting melindungi keluarga kita, masyarakat kita dari semua bentuk penyimpangan seperti itu. Ya, itu yang paling banyak minimal kewajiban. Makanya Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi Kalau mau merubah kemungkaran dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, minimal dengan dengan kalbu. Kita dilarang untuk memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah dan dipersembahkan untuk selain Allah. Pertanyaannya, Apakah kita juga dilarang untuk memakan makanan selain sembelihan atau hewan seperti beras, nasi dan yang dipersembahkan untuk selain Allah? Jika apa apa sesajin itu diperuntukkan selain Allah haram hukumnya. Bukan cuma masalah apa? Bukan masalah sembelihan saja, termasuk barang-barang yang digunakan itu, ya. Tetapi tekanan ini dimaksudkan untuk orang karena itu ada apa? bentuk amaliyahnya. Kalau naruh beras apa itu kan tidak ada bentuk amaliyahnya, dia ya naruh begitu saja. Ya, hakikatnya karena diniatkan untuk apa? Untuk apa? E, sesajen itu, ya, maka itu tidak dibenarkan. Termasuk uang-uang yang ditaruh untuk apa? Untuk sesajen itu. Bolehkah kita bermuamalah dengan ahli bid'ah? Dan apakah kita termasuk orang yang dilaknat karena tidak mampu merubahnya? Jadi ahli bid'ah ini harus jelas ya. Ahli bid'ah ini terbagi menjadi tiga komponen. Yang pertama masyarakat awam yang ikut dalam bid'ah. Ya. Dia mereka ini nggak ngerti. Muamalah dengan mereka nggak ada masalah. Kalau perlu malah berdakwah untuk mengajak mereka kepada yang benar. Orang awam itu nggak salah mereka, kasihan. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka karena kebodohannya saja. Tapi kalau mereka kemudian tidak mau belajar, nggak mau bertanya, akan terjadi suatu dosa buat mereka. Makanya paling nggak enak jadi orang awam. Ya, namun bagi mereka ini adalah sasaran untuk kita dakwain, untuk kita sadarkan. Yang kedua, orang yang objektif, mereka yang tidak tahu kalau itu beda terus ikut dalam kelompok itu dia. Ikut dalam kelompok beda itu. Kita nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi ketika diajarkan, ketika diajarkan untuk kepada yang benar, itu bid'ah, maka dia menjadi sadar. Nah, ketika orang seperti ini jangan ditinggalkan. Ajak muamalah, perbaiki, disadarkan, diberikan informasi yang benar sampai dia meninggalkan. Berapa banyak orang seperti ini? Ya, karena ini biasanya orang yang intelektual, yang berpendidikan, itu mudah diajak ke yang ke arah benar. Nah, ahlu bid'ah yang ketiga, ini yang paling berat, yaitu gurunya yang menyerukan kepada bid'ah. Dedengkotnya yang mengajak orang kepada bid'ah. Ini yang bermasalah. Ketika kita bergaul dengan mereka, mereka akan menyebarkan racunnya kepada kita, bukan? Inilah yang kemudian para ulama mengingatkan, tinggalkan saja, jauhi mereka. Ya itu akan lebih bagus daripada nanti mereka apa? memberikan apa? bid'ahnya kepada kita, memberikan pengaruhnya kepada kita. Apalagi kalau nggak mampu, ya. Kalau mampu masih ada upaya untuk menyadarkan mereka, tapi kalau nggak mampu, lebih bagus tinggalkan saja. Sekarang menyebar paham bahwa iqamatul hujjah adalah sampainya Islam kepada mereka, bukan sampainya hujjah. Yang penting kafirkah yang penting kafirkan dulu, baru sampaikan hujah. udhul bil jahli itu bila belum pernah mendengar Islam sama sekali. Begitu kata mereka. Kita pun yang ragu mengkafirkan mereka berarti kita kafir. Tolong jelaskan Ustaz. Ya, mengkafirkan seseorang yang jelas kafir itu syar'i. Al-Quran menyatakan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil Siapa yang kafir dengan tahu jelas dan beriman dengan Allah maka dia berpegang dengan tali Allah yaitu la ilaha illallah ya laqad kafar ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam telah kafir orang yang menyatakan yang namanya al-masih itu adalah putra Allah anak Allah Allah telah menetapkan kafir itu yang dikafirkan oleh Allah kita kafirkan ya yang dikafirkan oleh Allah kita kafirkan Rasulullah SAW telah menetapkan orang yang mengaku nabi itu kafir keluar Islam, kita kafirkan. Itu tidak ada keraguan. Nah, dalam kaitan inilah kaidah yang mengatakan man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Kaidah itu berlaku siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia menjadi kafir. Paham itu? Kafir yang sudah jelas kekafirannya. Tidak dalam kategori seseorang muslim. Umpamanya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi kemudian dia menjadi penguasa. Dia menjalankan hukum-hukum sang penguasa, tidak menjalankan hukum Islam. Kita tidak tahu apakah dia mengingkari hukum Islam atau tidak. Kita tidak tahu apakah dia menganggap hukum demokrasi lebih baik daripada hukum Islam. Kita tidak tahu itu semuanya. Berarti kan belum jelas tentang orang ini. Tidak boleh kita kafirkan. Oh, karena dia tergabung dengan pasukan apa dengan penguasa itu, maka dia kafir dan seterusnya. Tidak bisa begitu. Ya. Seperti juga kemudian waktu di zaman Soeharto memaksakan asas Pancasila sebagai satu-satunya asas menggantikan seluruh asas termasuk asas Islam. Dan sekarang lagi ada upaya kembali ke itu untuk partai politik. Ya, dan ini bahaya betul. Karena akan menyingkirkan asas Islam. Sebab kalau orang mengakui hanya asas Pancasila, kemudian asas Islam disisihkan, itu akan berbahaya sekali bisa kufur itu. Kalau dia sadar, tetapi banyak dari mereka yang nggak sadar, nggak ngerti tidak bisa kita kafirkan. Nah, orang seperti ini tidak boleh kita kafirkan secara langsung, secara lugas. Tetapi kita katakan, siapa yang mengatakan hukum demokrasi lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kita bicara secara umum. Jadi, kalau bicara perorangannya, harus dilakukan secara hati-hati dan betul-betul dilakukan oleh orang itu bukan kita hanya sebatas mendengar dan itu dilakukan secara verifikasi secara benar di hadapan para ulama. Bagaimana jika ada penguasa dan anggotanya di negeri ini yang melakukan syirik akbar, kafir akbar? Apakah kita harus mengkafirkan atau menanyakannya kepada ulama dulu? Kalau memang jelas kita melihat, kita melihat bukan mendengar ya, bukan dari TV ya, ya menyaksikan langsung bahwa dia telah menyem, menyem, mempersembahkan dengan menyembelih untuk berhala siapapun dia kita katakan kafir keluar dari Islam sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Jelas itu? Tapi kalau kita katanya begini, katanya begitu, jangan masuk wilayah itu. Sampai terbukti betul kita mendengarkan. Makanya Rasul mengatakan illa antaro. Ketika Rasul ditanya, apakah kita tidak angkat senjata kepada orang yang jelas kekafirannya? Rasul mengatakan illa antaro kufron bawahan laka minallahi burhan. Hadis ini memang riwayat Imam Bukhari kecuali kamu boleh melawan mereka kecuali ketika kalian melihat bukan hanya mendengar melihat langsung kufron kekafiran bukan apa bukan kedaliman bukan kefasikan kekafiran jelas pewahan terang-terangan dan disembunyikan dia nggak menyembunyikan dia terang-terangan dia menolak Islam terang-terangan laka minallahi fi burhan kamu ada dalilnya jadi iqamatul hujjah itu iqamatul hujjah itu dimaksudkan hilangnya syubhat Ya, banyak dari mereka nggak ngerti itu subuhat. Hilangkan subuhat itu sampai dia sadar, oh Islam yang benar. Tapi kemudian dia nyatakan, oh ternyata tidak. Meskipun Islam ini yang benar, saya tidak mau Islam, saya mau demokrasi. Ah, orang seperti ini boleh dikafirkan. Setelah jelas-jelas terbukti dia menolak Islam secara terang-terangan. Laka minallahi fi burhan. Kita harus mengkafirkan atau menanyakan pada ulama. Ya, memang yang berhak untuk menetapkan itu ulama, bukan masyarakat umum. Karena nanti yang bertanggung jawab adalah ulama yang menetapkan itu. Ya, sama seperti di Mesir, itu hukumnya bukan hukum Islam. Meskipun mereka menganggap hukum tertinggi adalah hukum Islam. Ketika orang itu murtad atau di tengah ditengarai murtad lewat buku-bukunya, lewat pernyataannya, maka orang itu dihadapkan kepada para ulama itu. Di tadinya dialami oleh Nasir Abu Zaid. Ya, dihadapkan kepada para ulama kemudian dinasehati, diberikan kesempatan untuk bertaubat tiga hari. Ya, kalau kemudian dia tidak mau, menyatakan keyakinannya setelah dilakukan verifikasi, setelah dilakukan nasihat, diberikan kesempatan taubat, dia tetap saja mempertahankan keyakinannya, maka saat itu para ulama menetapkan dia murtad keluar dari Islam dan harus diceraikan dari suaminya. Kalau meninggal tidak boleh disolatkan. Kalau kemudian meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan muslimin. Kalau kemudian punya keluarga meninggalkan harta tidak boleh mewarisi ataupun diwarisi. Hukum murtad berjalan buat dia. Karena kekafiran ini bukan cuma ngomong oh kafir itu selesai, bukan. Ini ada namanya tar tabu alaihi. Ada konsekuensi konsekuensinya setelah itu, ya. Dalam hadis riwayat termedi nomor 369 Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, dengan amalan apa mendahului aku masuk surga?" Tidak tidak apa tidak aku masuk surga kecuali aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Ini kejadiannya Rasulullah SAW itu mimpi Jadi bukan berarti Bilalnya mendahului Rasulullah Bukan Surga itu tidak akan dibuka Kecuali untuk Rasulullah pertama kali Tapi Rasulullah mimpi Melihat trompa Bilal itu Mendahului masuk surga gitu. Jadi jangan difahami salah itu Pada saat yang sama Rasulullah juga melihat Apa ini uh, apa Memberikan susu kepada Umar ya dan melihat ada ada apa e, istanahnya Umar yang diberikan khusus untuk Umar di surga itu kemudian Rasulullah menawarkan apa ini yang dimaksudkan dengan mimpi itu bahwa dia akan diberikan ilmu banyak kemudian Bilal ditanya atas amalan apa kok sampai aku melihat sandalmu mendahului ke surga maka Bilal mengatakan bahwa amalan yang paling aku harapkan sehingga aku bisa mendapatkan apa ini e, posisi seperti itu yaitu setiap kali aku berwudu setelah wudu aku salat sunnah wudu ya belum akan apa apa salat sunnah sunnah wudu hadis di dalam kitab Jami'us Sagir Al Jami'us Sagir bahwa Rasulullah e, bahwa Rasulullah orang yang apa pertama kali buka surga sudah jelas Rasulullah pertama kali buka surga tetapi itu dalam dalam mimpi Jadi tidak bertentangan. Sebelum Rasul wafat kita membaca assalamu alaika. Setelah Rasul wafat para sahabat menggantinya dan assalamu alaina yang jadi pertanyaan saya apa bukan assalamu alaina assalamu ala nabi. Ya, assalamu ala nabi atau assalamu alaika eh, assalamu ala nabi ya. Yang tadinya assalamu alaika ya ayuhan nabi. Apa boleh setelah Rasul wafat kita masih membaca assalamu alaika Ya, itu berarti menyalahi ajaran yang diajarkan oleh oleh para sahabat. Ya. Meskipun aslinya Rasulullah mengajarkan seperti itu. Beliau sudah saat apa? Saat wafat apa saat hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka kemudian para sahabat menggantinya dengan assalamu ala ala nabi. Halalkah daging sembelian diperuntukkan selain Allah tapi cara penyembelihannya sesuai syar'i? Tidak boleh. Tidak boleh tetap hukumnya apa? Haram karena peruntukannya bukan untuk untuk Allah. Ada orang sebab begini saya sekalian, kalau orang meyakini dengan memberikan sesajen atau sembilan kepada yang apa? yang diagungkan itu, maka otomatis dia berharap sesuatu. Ya. Jadi bukan masalah pengajuan apa, pengorbanan itu bukan, tetapi dia ada berharap sesuatu karena dia mengagungkan sesuatu itu. Ya. Ya itu beda. Itu tegasnya beda. Hukumnya terjadi perbedaan. Kalau penyembelihannya itu benar tidak ada kaitan dengan apa ini amalan itu, ya asal kembalinya kepada hukum asal. Jadi yang beda itu perbuatannya, ya kumpul-kumpul perbuatannya itu yang beda. Amal apa makanannya tidak ada masalah. Itu termasuk fatwa Syekh jadi yang dibuang sampah, ada yang dibuang sampah itu. Tapi kalau Anda ragu, minimal kasih tetangga, kasih orang miskin. Jangan dimakan. Ya kalau Anda ragu jangan dimakan, kasih orang miskin jangan dibuang. Karena kembali kepada hukum asal. Ada orang ketika dia punya anak, dia belum akekah dikarenakan miskin. Setelah dia mampu, mana dulu yang harus dilakukan? Apakah berkorban dulu atau akekah dulu? Ya, boleh pilihan. Sebab setelah waktu tujuh hari itu lewat maka itu tidak lagi menjadi sunnah tetapi yang ada adalah pendapat ya kalau kelipatan tujuh empat belas, dua satu itu pendapat dari sebagian para sahabat ya bagi mereka yang belum merakikah, kemudian dia mengakikahkan sendiri itu pendapat dari para ulama hanya sebatas pendapat ya tetapi kalau kemudian mana dulu ya maka tentunya kalau tadi kita yakini berkorban itu wajib bagi yang mampu, silakan Anda berkorban. Kalau memang mampu, berikan untuk apa? Akekah. Minimal tidak ada beban lagi terhadap ikatan apa? Akekah itu. Allah a'lam Masih Bagaimana dengan penyembelihan dengan niat karena untuk pengobatan dengan dalih untuk memindahkan penyakit yang ada ah, sama ini sama ini untuk jin ini ya bilang dalik, ya itu semua perdukunan.